Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kiai, para pimpinan Pondok Gontor Putri dan Gontor secara keseluruhan se-Indonesia dan seluruh dunia. Insya Allah yang berkumpul di sini ini kelak akan berkumpul juga di surga jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, nanti saya akan memperkenalkan ibu-ibu, bapak-bapak, om-om, pakde-pakde, dan mbah-mbah Kiai Kanjeng kepada anak-anakku semua, kepada cucu-cucuku semua. Tapi sebelumnya saya ingin tahatus bin Saya belum pernah datang ke suatu acara berjumpa dengan lautan santri, lautan cahaya, lautan berkah lautan calon-calon pemimpin masa depan sebagaimana di Pondok Putri Kontrol ini. Saya sangat bergembira dan otomatis saya akan memunculkan doa saya dari dalam kalbu saya dan semua bapak-bapak ibu-ibu Kiai Kanjeng. Semoga ibu-ibu bapakmu di rumah sana nafkahnya dilancarkan oleh Allah. Keluarga semua di berkai dibikin tentram. Dan anak-anakku semuanya saya doakan lancar sekolahnya. Tamat nanti sudah akan mendapatkan sekolahan yang baru. Kemudian nanti Allah juga sudah menyiapkan lapangan kerja bagi semuanya. Bahkan sekarang pun Allah sudah menyiapkan jodoh-jodohmu masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin menyapa om-om bapak-bapak dari masyarakat sekitar yang di sebelah kiri. Tapi mohon izin bapak-bapak ibu-ibu saya tak memfokuskan diri kepada anak-anak saya. Karena sama panjenengan nanti kita bisa bertemu di tempat lain, di gardu-gardu, di warung-warung kopi, di jalanan dan lain sebagainya. Ojo digowo-gowo iku ambungu iku. Nah, arek sing klumis-klumis kayak gini gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Saya ingin bergembira bahwa Yun saya Mbak, Mbak, Mbak Yuli, Mbak Yuli, Mbak Yuli sih. Mbak Yuli ini dari Jombang. Ini wali murid. Mbak Yuli anaknya di Gontor Putri satu apa dua? Gontor Putri dua. Gontor Putri dua. Kelas berapa? Kelas 4 D. Kelas 4 D. Iya. Tepuk tangan. Empat d Empat d ya wis tuwa iku D karo B kan bedane jadi jangan dikira Kiai Kanjeng itu adalah orang-orang yang jauh dari Gontor karena anak-anak mereka sangat diinginkan untuk sekolah di sini dan anaknya Mbak Yuli satu orang, anaknya Mbak Nia dari Mojokerto berapa orang di Gontor? Dua orang. Dua orang yang satu di Guntur satu sini. Guntur Putri satu. Iya. Emira Mariam Cahya Ramadhani kelas empat D. D juga. Oke, dua orang ya. Yang satu. Satu lagi di Guntur Putra dua. Guntur Putra dua. Kelas dua B. Kelas dua B ya. Tepuk tangan untuk Ibu Yuli. Eh Borbonia, ya Allah, wes tua iki lho aku gara-gara Kiai Hasan ya aku melok tua iki. ya Allah, ya Allah, ampunilah. Kemudian ada anggota Kiai Kancing yang tidak ikut bermain musik tapi mengurusi urusan-urusan ilmu dan teknis uh, musiknya yaitu Pak Helmi. Mana Pak Helmi? Pak Helmi anaknya juga di Gontor Putri 2 Kelas berapa Mas Helmi? Kelas 3B ya. Oke. Kelas 3B namanya Ojo anyel-anyel kok pariem kok ya. Namanya Naila Ilma Kauna. Wah, tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi jadi iki kiye Kanjeng Karung Gontor iku janjane ya besanan wis sampe ya. Ngoten nggih. Kemudian ada seorang kiai. So. Bu Novia, ternyata cucu saya ada di kantor juga Mbak Via, tolong ditunjukkan namanya dan kelasnya, Bu Via. Uh, namanya Mbak Arin, Mbak Arin baru, tapi baru masuk Ah, dia ikut intensif lulus SMP di Singaraja Bali terus masuk intensif baru satu bulan lebih di sini Mbak Arin panggilannya Mbak Arin ya di, jadi putu nih cacak pulau jadi aku nih caca, duwe putu sekolah di kene Iki kira-kira nek anak putune kan, Kanjeng sekolah kene us entek iki, nggone gue entek kafe ikut sekolah kene insyaallah. Gondor iku sing paling aman jadi sampean anak-anakku seneng tak sekolah di gini. Gembira. Bersyukur. Aman gak no sing nyulik-nyulik gak no. Kayak di kuto-kuto gampang diculik uang, Gampang dileboni narkoba, gak mungkin narkoba melburi ini. Gak. Nek arek-arek sak umurmu iku ndek kutha-kutha iku nek awan peding kerangan ngarepe warung karo rokokan. Di sini kan sangat tertib ya, sholatnya tertib, aturan sekolahnya tertib, aturan di asramanya tertib, selamat dan aman badannya, selamat dan aman imannya, betul gak? Selamat dan aman pikirannya dan insya Allah selamat aman berkah masa depannya semua. Amin ya rabbal alamin. Nanti Al-Fatihah meneh pisan untuk supaya Allah menjamin keselamatanmu semua sampai kelak menjadi nenek-nenek dan kakek-kakek eh, nenek-nenek ya kakek-kakek yang digodor kono gitu ya <laughs> Terus jangan lupa ini ada di belakang saya ini seorang kiai asli Bangkalan tapi dia punya pesantren Khairul Rahmatul Umam di daerah Bantul Yogyakarta. Dia sendiri punya pesantren, tapi tidak percaya sama pesantrennya sendiri, sehingga anaknya dikirim ke Gontor Putri. Itu ceritanya. Pak Muzamil, Pak Kiai Haji Ahmad Muzamil, putrinya di Gontor berapa? Di Gontor Putri 3. Gontor Putri 3. Kelas 6B. Kelas 6B. 6B Ya Allah, Ya Rabbi ya Karim. Saya gembira sekali bahwa anak-anak saya, lingkungan saya ini nyambung. Karena saya sendiri dulu di Gontor tidak tercapai cita-cita saya. Saya dulu pengennya tamat, tetapi oleh Allah sudah cukup dua setengah tahun aja. Akhirnya aku metu dewi. supaya cek nek metune cek di diurung-uring karo ayahku, aku gak terkoron di pesantren Gontor sampai akhir aku diadili terus dikongkong mulai. <laughs> Tapi pokoknya alas gontor Saya cinta gontor hidup dan matiku Dunia dan akhiratku Amin ya Rabbal Alamin Terus Lain-lainnya nggak perlu saya perkenalkan ya Oh ya harus yang menarik jelas ya iya. Iya Ya, ya itu Ya, pokoknya om-om bapak-bapak ini <laughs> Nanti insya Allah akan ada yang kita rencanakan untuk melok ngelatih musik di kini, ngelatih tari di kini, kalau melatih eh, teater di kini insya Allah. Sedang kita runding dengan Pak Kiai Virus Subakir. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah mencabai dan melancarkan semua program-programnya. Saya kira dimulai di, titik saya, saya perkenalkan yang di belakang saya tahu namanya Nafi Novia kalau jengking. Ya. Eh kalau menjeng, eh kalau kating Ya. Novia mari Mbak Fia Coba ungkapkan satu dua kalimat yang indah untuk anak-anak kita bersama ini. wah kaya anak pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anak-anak apa adik-adik ya? Adik-adik. Kalau adik-adik ya berarti saya masih muda. Alhamdulillah. Malam hari ini saya senang sekali. Sebetulnya saya tidak ikut Cak Nun. Nah, saya saya perkenalan diri saya dulu. Saya pacarnya Cak Nun. Mantan. Hmm. Iya dong, iya bener ya Pak ya? Iya. Saya kesini senang sekali karena sebetulnya saya tidak ikut. Saya di rumah menjaga anak saya yang masih ada sekolah. Tapi alhamdulillah kok tadi pagi saya bilang, saya tuh pengen sekali datang ke sini ke Gontor Putri Mantingan karena saya belum pernah. Juga saya latar belakang saya berbeda dengan Kak Nun mungkin dengan yang lain bahwa saya dulu kecil di Jakarta jadi tidak begitu mengenal dunia santri. Sehingga saya ingin sekali datang ke sini terus kemudian kami runding Akhirnya tadi pulang anak saya sekolah kelas 6 SD jam 3 saya langsung naik mobil ke sini alhamdulillah lancar jam 7 sampai di sini dan yang ada tadi sudah dibawa keliling sama Ibu Nyai yang ada cuma kagum, kagum dan kagum dan mendoakan semoga semuanya baik, kedepannya bermanfaat semuanya untuk siapapun saja yang bertemu dengan adik-adik semua besok-besok. Ya, itu saja jadi kagum, kagum dan kagum karena baru pertama kali ini saya masuk ke mungkin pesantren yang sebesar ini ya baru sekarang ini karena memang saya tidak punya latar belakang itu begitu itu aja Cak Nun jadi saya iya. senang sekali iya Cik bisa deh ya, gitu gitu eh, ada yang nanti mau nyanyi bersama ibu sama kakak Novia ada ada Dapat langsung maju ke sini ya, ya. ayo nyanyi bareng kalau yang suka selawatan yang atau kosidan nyanyi sama dunia. Yang selawatan nyanyi sama Bu Yuli, yang suka lagu-lagu pop, lagu barat, lagu Indonesia populer bersama Ibu Novia. Iya, tapi mungkin adik-adik yang jilbab putih ini mungkin kalau yang ibu sebelah sini umurnya mungkin mirip-mirip saya, jadi agak-agak sedikit tahu. Tapi waktu adik-adik di depan yang berjilbab putih ini, semua santri sini mungkin nggak kenal karena waktu uh, saya aktif nyanyi, saya aktif main sinetron di TV, saya aktif main film belum adalah lahir. Kalau kelas 6 berarti kelahiran tahun berapa ya? 98 99 oh iya saya berhenti tahun 97 karena saya punya anak terus begitu punya anak saya pindah ke Jogja saya berhenti berkegiatan di Jakarta karena ngurus anak jadi belum pada lahir jadi mungkin nggak tahu tapi mungkin kalau orang tuanya tahu lah sedikit sedikit nanti tanya bu dulu ada nggak yang namanya Nokia Nokia Kolopaki insya Allah orang tuanya tahu kalau nggak tahu ya nggak apa-apa juga sih <laughs> gitu ya jadi waktu itu belum lahir Adik-adik semua belum lahir. Bukan hanya belum lahir, bapak ibunya belum ketemu di terminal. Oh. Iya. Oke, Ibu Nudia, kita mulai dikit-dikit ya. Malam ini kan di samping kita mencari kegembiraan yang diridhoi Allah, kita juga ingin belajar sesuatu lebih banyak gitu ya. Kita juga ingin mendapatkan rahmat dari Allah lebih banyak, fadilah, Mauna dan lain sebagainya. Maka saya ingin memulai dengan pertanyaan untuk menjadi dasar dari lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Untuk ibu-ibu yang dari sini, eh, saya mohon izin saya tak konsentrasi ke sana ya, sampai menikmati lah gitu ya. Anak-anakku, ini sekarang hari apa? Kamis, itu berarti hari keberapa? Jadi hari pertama itu apa? Akad. Akad artinya Wahid artinya bahasa Indonesia nya. Itnen Salasa Arbi'a Komis Jumat, Jumat, Wasabat Ya Oke. Itu tujuh. Jadi waktu dibagi tujuh-tujuh. Ya. Dari ahad sampai Sabtu. Gitu ya. Kalau bahasa Arabnya. Kan di sini kan minggu ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau bahasa Arabnya. Ahad. Isnin. Sulasa. Rabia. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya Bunga, top, topik Saya harap diketahui bahwa yang di belakang saya sini nggak bisa Boleh anggar bahasa Inggris Cangkemi belo gitu Ini yang sebelah kiri saya ini Terutama Kalau Bufia jurusan bahasa Inggris kuliahnya jadi tidak ada masalah ya. Terus itu kan cara membagi berdasarkan putaran matahari ya. Kalau orang ada orang Jawa katanya. Oke. Oke, saya daftar dulu. Selain Jawa dari mana lagi? Sumatera. Sumatera dari Aceh sampai Lampung. Palembang ada? Jambi, Bengkulu, Padang, Medan, ya Allah, aku. Malaysia, apa kabar? Thailand, Loy Loy Katong, Loy Loy Katong. Kita tanya, ada lagu Loy Loy Katong, Loy Loy Katong itu artinya dasmu bolong <laughs> dasmu bolong kira-kira ini terjemahannya ya juga kakak player ya uh, kalau yang dari Kalimantan Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Tenggara, Utara, kaca semua ya Allah. Allah tepukan untuk Gondor. Papua. Eh, yang kurang diangkut karena Top, oh, nanti nyanyi ya. Nanti nyanyi Midli Nusantara. Kita bangun kembali cinta kita kepada tanah air ya. Anak anakku Tanah air itu bahasa lainnya apa? Ibu Pertiwi Kok gak bapak pertowo Jadi bangga gak jadi wanita Karena seluruh tanah kita ini Namanya Ibu Pertiwi Jakarta disebut Ibu kota duduk om um kota, Pak D kota, enggak. Ya. Ibu lebih tinggi derajatnya dari apa betul enggak? Nah, makanya Gontor Putri maju cepat sekali luar biasa. Gitu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, berarti Manado ada tadi NTB, NTT, Ternate, Ambon, Ya Allah, ya Allah. Ya, timur, timur. Tidak ada. Oke. Luar negeri selain Malaysia, Thailand. Terus apa lagi? Brunei, Singapura, Vietnam, Suriname. Oh, Suriname. Tepuk tangan untuk Suriname. Suriname tapi suku Jawa. Suku Jawa. Coba nanti cari grup di Suriname yang namanya Karsimex. Karsimex itu nyanyi gundul pacul, nyanyi macul macul macul ini wong wong Suriname jadi luar biasa Suriname pun ada masya Allah masya Allah alhamdulillah oke Wes, aja nih, anjani ana sing wong Jawa saya tanya. Kalau tadi kan sen, Ahad, Senin sampai Sabtu. Kalau Jawa Bon. Kliwon, Legi, kai, Pon, gitu ya. Ya, eh, terus. Berarti itu cara orang Jawa membagi waktu. Jadi waktu dibagi bisa 33, 55, 77, ada yang sampai 20, 20, ada yang dua-dua, tergantung ijtihadnya, tergantung pencarian dan penelitiannya masing-masing masyarakat di dalam kebudayaan yang berbeda. Jadi anak-anakku jangan hanya ngerti Senin Selasa Rabu, harus juga ngerti Legi, Pahing, Kon, Wage, Kliwon. Oke, sekarang kalau Tadi kan kalau huruf Latin yang sampai anak-anak Google kan A, B, C, D. Atau ya? Kalau Inggrisnya E, Tepuk tangan, ya Allah. Yes, pinter-pinter arah-arah ini bahaya ke Indonesia kena pinter ini dunia kalah apa gitu. yes ini Arab alif Ain bin fa qaf kaf lam mim nun baru lam alif lam ya, ya oke okay, top saya kini Jawa. Ya Allah gendor pintere warna cara kaya bisa tepuk tangan. Ya, eh. Mas SP Mas Ari tolong minta nadanya. Bu Fia tolong kita nyanyi bersama-sama kita ibarat Al-Quran kita mulai dari Alif Lamim masuk Al-Baqarah baru surat Ali Imran, Al-Ma'idah dan seterusnya pokoknya di baleni meneh cek ilmu Gusti Allah ini akan menjadi hidayah benar dalam hidup kita kita mulai dari huruf-huruf Alif di Fathah Alif di Kasro Alif di Zoma Alif Fathatel alif kasraten, alif domaten, am, ainun. Ajar. Oke buktinya kita mulai ABCD tapi bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Ya, bismillah. Begitu bisa langsung ikut. Ya, dan saya yakin pasti bisa. Karena sangat gampang. いっ diteruskan. Sekarang yang khusus lagunya Fia Mudah-mudahan anak-anak kita mengerti. Ada satu lagu apa yang kira-kira bisa bareng-bareng anak-anakku atau yang lagunya Fia dulu. Ibu, bapak di rumah insya Allah tahu. Ada yang pernah tahu lagunya Fia Apa? Maju tak gentar. <laughs> goyang sambil sambalado apa oke okay. sakitnya tuh di sini kalau lagunya kalau lagu gini aja lagu Bufia ada bunga mawar ada asmara ada asmara tahu oh itu tahun sembilan piro ya udah ya, ya tapi jadi kan kalau udah tua udah ya nanti asmara dikenal pada tahun-tahun berikutnya juga Bu Oh ya. Nah, itulah yang menyebabkan kita nikah dulu. Hmm. Nah, karena asmara gitu. Kalau anak-anak bukan asmara tapi asrama. Mau nyanyikan Bu Fia lagu asmara mau. Ada dari mbak-mbak ibu-ibu yang sebelah sini yang akan menemani Bu Fia untuk menyanyikan tindak masalah di sini biar turun bersama-sama. Silakan kalau ada. Kalau ibu-ibu mungkin tahu. Kalau ibu-ibu insya Allah tahu. Iki piring terbang gitu. Itu namanya drone ya zaman gontor dulu nggak ada, zaman gontor tahun ayah. Tahun berapa ayah ya? Saya dulu di gontor tahun 1964 hmm. sampai 1968. Kalau siswa gontor pada umumnya untuk menamatkan gontor butuh 6 tahun, saya hanya cukup dua setengah tahun. Itu karena kecerdasan saya memang eksternal. <laughs> Akselerasi, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ada ibu-ibu yang akan menemani Bu Fia? Betul. Ya sudah ibu-ibu dinyanyikan. Ada apa? Ya? Monggo, Mungkin, mbak. mungkin, mungkin, mbak. Atau saya ke sana nanti? Ya. Ke sini atau saya ke sana? Saya ke sana ya nanti ya. Oke. Ya, oke. Lu satu nih betul? Suaranya kayak gabung ya. Oh, oh kamera kan nih mas? Oh, ada kamera. Bulu kamera. Eh? Lucu ya saya ya. Ya. <laughs> Matur nuwun. Aku masih selalu cinta Jangan sampai aku duet dengan istriku nanti dunia akan guncang. Selalu sing lesing lanang wel, namun sing ngapi namanya. Bismillah sekarang gini sekarang u oh, pondokku bareng-bareng ya. Tapi saya minta dengan sangat volunteer di sebelah kanan saya saya sama yang bapak-bapak akan minggir kemudian siapa di antara anak-anakku yang akan nyanyi oh pondokku bareng-bareng di sini sama Bunia sama Bu Yulia cepat naik diiringi oleh om-om bapak-bapak kiai kanjeng. Ayo, yang belakang juga boleh, tolong diberi tempat, diberi uh, jalan untuk ke sini. Maju, ya. Ayo anak-anakku segera Ya, tangan. Iya, tepuk tangan ini peserta jambore Yes Monggo Mbak, sini Mbak. Untuk pondokku ya, silakan maju. Nah, masuk masuk sini. Langsung yes. masuk sini. Ya, oke. Okay. Siapa lagi? Monggo. Langsung naik ya. ya. Masih ada beberapa lagi kemungkinan peluang untuk nyanyi ya. pondokku bersama-sama. Ya, silakan. Untuk anak-anakku yang peserta jambore sudah pasti sangat capek seharian sehingga mungkin mereka akan lebih dahulu meninggalkan tempat ini tidak ada masalah ya ya Tafadol silakan kalau mau naik silakan ya yuk ya tepuk tangan tepuk tangan masya Allah alhamdulillah deh Ya, yuk. Ya. Ini masih ada mic. Anak-anakku sekalian, saya mohon izin untuk untuk turun di sini ya. Sambil cari ilmu. Karena saya tahu tidak ada pondok, tidak ada pesantren di Indonesia yang semangat kreatifnya melebihi pondok Putri Gontor. Anak-anak Putri Gontor ini dan-dan dandani genteng wani. Kita bukan masang apa jenisnya tegel iso nggih gawe baliho dhewe ya yang melukis sendiri kan loh apalagi Apalagi fotografi ada. Ngecor, ngecor berani. Ya Allah, ada itu. Ya, wis. Nah, sekarang kita cari pengetahuan karena dengan Kiai Kanjeng kita harus tahu musik sedikit-sedikit dalam hidup ini gitu ya. Nanti ada kori kita yang suaranya bagus dari Ustadz kita juga nanti akan maju ke depan tapi saya ingin ini oh ini bisa dinyanyikan dengan iringan atau ritmo yang bermacam-macam musik apa saja di dunia bisa dipakai untuk mendukung oh aku nyalakan dana sih gitu coba dicoba untuk putri kejukuran apa Nah, untuk putri coba. Mbak Fia, untuk putri cukup nggak? Uh, pondok. Coba. Ya? kalau untuk putri cakep nggak? Coba, coba, coba. Ketinggian. Ketinggian. Oke, okay. oke, okay. sip, sip, sip, sip, sip jadi kalau, kalau sedang lapar terus ada makanan jangan langsung disosor. Ya, kendalikan dirimu dulu. Oh, saya kelaparan ada makanan pertama yang dilakukan terima kasih bersyukur kepada Allah terus ditelap telap tangan ini. Uh, enak kira-kira gitu ya. Jadi gue sampai ngiler-ngiler, nek wis kok suwe nemen baru dimakan sedikit demi sedikit. Ojo langsung serop serop serop gitu ya. Jadi hidup tidak boleh rakus. Hidup itu cuma dua, melampiaskan atau mengendalikan. Kalau Islam mengajarkan yang mana? Mengendalikan. Kalau naik motor ngegas atau ngerem, nyerang ya harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Anak-anak muda sekarang kalau naik motor lebih banyak ngegas apa lebih banyak ngerem? Itu berarti geragas, ya kan? Harus pinter ngerem daripada ngegas. Harus lebih pinter berpuasa daripada makan. Harus lebih penting mengendali, lebih pinter mengendalikan daripada melampiaskan, gitu ya? Ya, itu prinsip dasar orang hidup. Kemudian, eh, ngajarnya sudah pas ya. Sekarang Mas Doni, ini bisa dibawakan dengan misalnya apa? Trimurti pertama, salah satunya yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal. Itu beliau yang mendorong terciptanya lagu Pondokku yang diciptakan oleh putranya Pak Lurah Gontor pada waktu itu yaitu berarti ponaannya Pak Sahal Pak Sal itu seneng lagu keroncong sehingga lagu ini aslinya bernada keroncong. Oke, berirama keroncong. Sekarang dicoba renang-renang titik dan ini tidak usah disiplin tidak apa-apa. Pokoknya ini sinau. Saya kira nganggu keroncong seperti yang dimaksudkan oleh Kiai Sahal jelas begitu kurungus, saya langsung nyanyi. Ting Oh, pondok Alhamdulillah. Tapi sekarang kita seluruh dunia akan mengirim putra putri, eh putri putri dan putra putranya ke, ke Pondok Gontor. Jadi nanti kalau ada orang Thailand pulang ke eh, pulang ke Thailand membawakan lagu pondokku pasti dengan jenis musik Thailand tapi tetap lagu pondokku gitu ya gitu ya sekarang juga kalau aku pakai reggae tangannya ya yeah, Thank you. Sweet, que yeah. Si anak-anakku masih mau di sini, nggak apa ya, duduk di sini ya. Itu dari mana aja yang dari luar Jawa ada? Dari luar Jawa? Ada, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Agak mundur sedikit, agak mundur sedikit. Bismillahirrahmanirrahim saya mau izin kepada para pimpinan Ini anak-anakku yang jambore capek dan harus kembali Tidak apa-apa Pokoknya asal tertib semuanya Kita maklum, mafhum satu sama lain Eh, sekarang kita teruskan sampai waktu yang kira-kira tidak terlalu melelahkan anak-anakku semua. Yang tua-tua saya dan bapak-bapak ibu menyesuaikan diri kepada anak-anak kita karena lebih penting mereka daripada kita. Ini sekarang inteni antri. Ya, ini anak-anak ini akan jendela masa depannya Bismillahirrahmanirrahim. Eh, sekarang Bismillahirrahmanirrahim saya minta Ustadz al untuk maju ke depan karena beliau dikagumi oleh Kiai Kanjeng sejak asar tadi agarnya luar biasa bagus kemudian ilah-ilahnya juga sangat-sangat bagus saya mohon saya mohon izin Tidak apa ya di di mana di sini sini mas di sini barang barang sama mas mas Oke. di sini aja berdiri di sini berdiri di sini Bismillah, mohon izin ya. Oke, wah suaranya api. Mas Bobi, minta string dan langsung antum persis seperti di masjid tadi. Ilahi ilah sebagaimana semau mau antum. kita bersama ini ilah-ilah tapi dengan ritme seperti biasanya. anak-anak masih di sini, saya tanya dulu dari mana saja yang pulau, yang luar Jawa ada enggak? Dari mana? Sulawesi Selatan. Tuh, mikrofonnya mana? Ah, mikrofon tolong, tolong. Cuma ada anak-anak yang memilih. Bisa berarti ya, sip, ya teman-teman ya. dari Sulawesi sudah ada lainnya yang luar Jawa. Papua. Papua. Boleh nggak saya minta yang dari Papua maju? Papua, Ternate, Ambon, Bali kalau ada. Ya, Bismillah mohon izin Bapak-Bapak para pimpinan Mudah-mudahan kegembiraan ini mengandung ilmu, berkah, dan kabulnya doa-doa dalam batin kita untuk masa depan anak-anakku semua ini bersama keluarganya, masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia serta umat Islam di permukaan dunia raya ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak ada semua mau ikut ya. Uh, Nah, ini kita membawa berdiri semua, berdiri semua, berdiri semua. Nah, saya Mbak Yuli, Mbak Nia, Mbak Fian Yun Sewo, Titimbin. Mikrofon akan saya serahkan sampai uh, eh, kita ya silakan silakan Mas Imam kita kita tolong urut urutannya lagu-lagunya dulu urut urutannya lagu-lagunya dulu ya senyum senyum semua uh, lagu iya. yang yang yang Bali yang Bali bagaimana yang Bali Areki Oke, berikutnya Ini untuk supaya semua tahu nanti bisa ikut Berikutnya Lelo Tak lelo Coba tak lelo Mas Imam Lelo berikutnya. Boleh lego. Terus. Boleh. Selanjutnya pasti bisa semua. Tanah air. Sunda. Mesaknya bunga jauh di awan-awan, ah. Oke, habis itu Cici sumping dari jawa dan suci ketimbang bawa kepiting ekor. Ya, habis itu kita mendunia ya. lagu lagu Heal the World. Oh iya sih. Iya. Mau dikirim ke Afrika? Siap. Mau dikirim ke mana-mana siap. Oke. Okay. Habis itu kita ngirim pasang yang tadi ya. Itu terus lanjut lagi ke Jawa Jawa Jawa. Jawa, Wah, India jumpa ini gitu. Oh ini nanti nanti Mas Imam sama Mbak Yuli tadi yang pinter nyanyi lagu India. Abis itu Imagine yang terakhir nanti. Oh Jakarta ya? Oh Jakarta belum ya? Lagi <laughs> kita keliling ya? Oke channel. Oh India bisa masuk katanya ada bahasa dari laporan bilang India beres. India bisa masuk ya? Nanti kabar-kabarin ya. Kapan India masuknya? Agak ada ya di antaranya Terus ditambahin Ini Pak Ade, Pak Ade kayak kaget top ya eh. India ya Korea Korea lagunya yang apa ya Turki Waduh semuanya Korea Ya Yeah. Thank you. butuh pertolonganmu anak-anakku. Indonesia butuh pertolonganmu, butuh perananmu, butuh kepemimpinanmu. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi tampillah memimpin Republik Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kalau diturutin lagu seluruh Nusantara kan bisa tiga hari tiga malam banyaknya. Jadi tidak apa-apa ya yang ketinggalan. Cuma ada satu yang ketinggalan yaitu yang India. Ya, jadi saya minta Mbak Yuli sama Mas Imam membawakan satu lagu India untuk sisa tetap berdiri di sini, tidak apa-apa ya. Mbak Yuli.